Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani fid din, azzani wa Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandumah Al-Baiquniyah. Na'am barakallahu fikum yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sebelum kita lanjutkan, setorkan terlebih dahulu biar untuk mengingat kembali. Bismillah. Ya. Ayo na'am. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير به أرسل وزي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أول أولها الصحيح ومن اتصل إسناده ولم يشذ أو يعاند يرويه يرويه يرويه الضابط عن مثله مؤتمد في تبته ونقله والحسن المعروف تركا وغدد رجاله لا فالصحيح اشتهرت آه. كل ما أن... أيوه. kullu ma an dhibbatin qasr kullu ma wa kullu ma an rutbatil usni qasr kullu ma an dhibbat usni wa kullu ma an qasr wa huwa dhaif wa huwa ahsan min qasr awa akhun qasr awa mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ya. Apa? Sudah belum? Belum ada ya? Belum. Bismillah. والحسن المرفوع والحسن المرفوع ها والحسن والحسن المرفوع مرفوع والحسن والحسن ايه بسم الله عندهم لا ايوه احسن تفضل تفضل هذا صحيح اشتهر وكل ما عنه منبدئ وكل مع الرتبة الحسن قصر كثر بسم الله ايوه اقساما كثر ايوه بسم الله أيوة satu lagi. Wa kullu Awa aksaman kathur. Awa, bismillah. masalah saya ulangi. Eh إسناده ولم يشذ أو يعرف يرويه أدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله فحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما أن فتر الحسن قصر فهو الضعيف وهو الأقسام قصر Ayo, barakallahu fikum. Itu yang kita lewati kemarin. Antum mau ikut Quran? Ayo bismillah. المسلمين ايوه نعم بارك الله فيكم وتلاحظتكم قال العلامه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عليه كتب لي فالصحيح لذاته هي ya kan Fasahih li dzatih, adapun sahih li dzatih wa huwa ma taqaddama ta'rifuhu sudah kita lewati pembahasannya dan pengertiannya. Pengertiannya sudah kita lewati kan? Marwahu adlun. Na barakallahu fikum tamu dabti sanadin muttasilin. Na barakallahu fikum khala min asyudud wa khala min al-illah al-qadihah. Ya kan? Sudah kita lewati kan bahwasanya hadis sahih li dzatih itu sama dengan sahih yang biasa kita dengar itu. Paham ya? Sama, yaitu marwahu adlun dhabitun eh tamat dhabti ya, seorang yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dia itu memiliki sifat adalah sempurna kemantapan hafalannya kecermatan ketelitian hafalannya kemudian khala minasyudud hadis tersebut kosong dari keganjilan dan juga khala apa minal illah alqadhiyah kosong dari penyakit yang bisa merusak mohon insyaallah kita lihat berikutnya wasahihu li Sedangkan sahih li ghairihi huwal hasan idza ta'addadat turuquhu. Perhatikan baik-baik ini. Sahih li itu adalah hadis hasan yang apabila terkumpul jalan-jalannya. Paham ya? Terkumpul jalan-jalannya, berbilang jalan-jalannya. Maksudnya itu hadis hasan dikumpulkan banyak ini hasan, hasan, hasan, hasan ditambahkan langsung naik derajatnya menjadi apa tadi? Sahihun li ghairihi. Jadi Sahihun li ghairihi itu kalau kita telusuri sama dengan hasan li li dzatih. Apa maksudnya? Nah, kita lihat. Wasumnya sahihan li khairih. Yang seperti ini dinamakan dengan sahih li khairih. Sahihnya itu karena yang lainnya, bukan karena zatnya itu loh. Paham Jadi kalau secara zatnya bagaimana ya hasan gitu. Cuman karena hadis hasan ini dikumpulkan dengan berbagai macam jalannya, dikumpulkan gitu ya, hadis hasan ditambah dengan hasan ditambah dengan hasan, akhirnya naiklah derajatnya menjadi apa? Ila darajah as sihah Naik sampai derajat sahih, sahihun li khairih. Paham soalnya ya? Nah, kita lihat li'annahu innama wasala ila darajati sihah min ajli ta'addudit turuqi dikarenakan dia sampai kepada tingkatan kesahihan sebabnya kenapa karena berbilangnya jalan yang disebutkan paham ya nah barakallahu fikum haddatsana fulan haddatsana alan hadis yang dikumpulkan semua tadi itu ternyata hasan semua hasan tambah hasan tambah hasan jadi menjadi apa sahihun li ghairihi adapun hasan li ghairihi nanti itu dhaif, dhaifun munjabir, ditambahkan dengan yang lainnya, ditambah tambah tambah tambah akhirnya naik menjadi hasan li ghairihi. Kita lihat. Famasalan sebagai contoh, idza ja'ana haditsun lahu arba'atu asani. Apabila datang kepada kita satu hadis, dia memiliki empat sanad. Bayangkan, satu hadis empatnya sanadnya empat. Wa kullu isnadin minhu fihi rawin khafifu Ternyata masing-masing sanad itu empat-empat tadi itu kita telusuri ada seorang perawi yang apa? kemantapan hafalannya itu ringan. Paham ya? Kekuatan hafalannya itu ringan. Nah, barakallahu fikum. Fanaqul kita katakan al-an yasilu ila darajatis sihah. Sekarang nan akan sampai kepada derajat sahih wasara sara sahihan li ghairihi. Menjadilah apa? dikatakan sahih li ghairihi. Kenapa? Karena yang kita kumpulkan tadi itu sanad-sanadnya ternyata sanad untuk hadis hasan itu loh. Dikumpulkan semakin menguat Paham belum? Naiklah derajatnya menjadi sahihun li ghairi. Paham belum Abdullah ini? Jadi ternyata yang antum kumpulkan itu adalah sanad-sanad untuk hadis hasan. Tidak hanya satu sanad saja, empat sanad semuanya ternyata apa? Di dalamnya ada perawi yang khafifud dhabt tadi. Khafifud dhabt itu maksudnya kemantapan, ketermatan, ketelitian hafalannya atau tulisannya itu ringan. Paham belum? Karena dhabt ada dua kan? Dhabtus sadri sama dhabtu tuh Paham ya? Kemantapan ketelitian hafalannya, kecermatan hafalannya dan juga kecermatan, kemantapan ketelitian tulisannya. Mahum? Ayo Kita lihat di sini. Amal hasan dzati hadapan hasan fakot takot dama ta'rifuhu. Sungguh sudah kita lewati pengertiannya. Pengertiannya seperti sahihul dzati. Cuman bedanya satu. Apa bedanya Husain? Eh? Apa bedanya Husain? Jadi hasan lidzatih itu sama dengan definisi sahihun lidzatih. Cuman bedanya satu. Apa bedanya? Masalah apa? Eh? Masalah apa, Yusuf? Masalah apa istilahnya? Dapat. Eh, masalah dapatnya jangan lupa. Ya kan masalah dapatnya yang membedakan. Kalau hadis hasan itu dapatnya bagaimana? Khafifud dapti. Kalau hadis sahih dapatnya bagaimana? Eh, adabdu attam, tamamu dapti. Apa maksudnya Tidak itu saja sudah. Kita lihat. Wa huwa marwahu adlun khafifud dapti fi sanadin muttasilin wa khala min asyudud wal illah al Ini kalau antum hafal bagus ini. Biar nanti untuk bekal kalau antum tanya orang apa sih Hasan Nidatih itu definisinya ini. Marwahu adlun Naam khafifud dabti yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang memiliki sifat adalah kemudian apa? kemantapan, kecermatan, ketelitian hafalannya itu ringan. Khafif, ringan. Paham teman-teman? Kemudian dengan sanad yang bersambung. Menunjukkan bahwasanya kalau sanadnya munqati' atau mu'dal enggak diterima. Wa khala minasyudud dan juga apa? kosong dari keganjilan. Wal ilhal qadiyah dan kosong dari apa? penyakit yang bisa merusak. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Naam. Wa ammal hasan li ghairi ini. Adapun hasan li ghairi itu bagaimana pengertiannya? Fa huwa dha'ifu idza ta'addadat turuquhu. Kata beliau, hadis hasan li ghairi itu adalah hadis dhaif apabila terkumpul jalan-jalannya. Terkumpul jalan-jalannya maksud itu maksudnya apa maksudnya? Maksudnya jalannya ini berbilang enggak hanya satu itu loh. Dhaif, dhaif, dhaif. Tapi dhaif yang bagaimana ini Husain? Yang bisa naik sampai derajat hasan Al-Ghairi Dhaif yang bagaimana? Munjabir. Paham ya? Dhaif munjabir itu dhaif yang masih bisa ditopang, dikuatkan, didongkrak itu masih bisa naik gitu loh. Paham ya istilahnya gitu kan? Ditopang, didongkrak gitu. Tahu didongkrak enggak, tuh? Ya, nah, dikuatkan itu ya. Awalnya sudah lemah itu, cuman lemahnya itu ternyata bukan lemah yang syadid. Paham ya? Bukan apa bukan bukan apa bukan dhaifun jiddan gitu loh ya, dhaifun munjabir. Dinaikkan dengan berbagai macam jalan tadi itu dikumpulkan menjadi naik. Kita lihat. Ala wajhin yajburu ba'daha ba'da ini. Yajbur ini. Nah, barakallahu fikum. Jadi hadis dhaif apabila apa? Berbilang jalannya, terkumpul jalan-jalannya. Ala wajhin. Nah, barakallahu fikum di atas sisi yajburu ba'daha ba'da. Sebagiannya itu bisa menambal sebagian yang lainnya, menguatkan sebagian yang lainnya. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Mafhum antum? Ayo, kita lihat sini. Fa innahu yakunu hasanan ghairihi maka yang seperti ini jadilah hasan li khairi. Hasannya itu bukan li dzati tapi karena yang lainnya. Yang lainnya itu apa maksudnya? Dhaif yang munjabir tadi dikumpulkan. Dhaif munjabir tambah dhaif munjabir tambah dhaif munjabir menjadi hasanun eh? Hasan li khairi. Jadi hasan li khairi. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum perhatikan baik-baik. Lima kenapa? Li'annana law nadarna ila kulli isnadin ala infiradihi lam yasil ila darajatil husn. Ini penting sekali ini perhatikan. Dikarenakan kita kalau seandainya melihat memperhatikan pada masing-masing sanad tersebut secara sendirian, paham ini? Jadi sanadnya kita perhatikan secara sendirian gitu, lam yasil ila darajatil husn, tidak sampai kepada derajat hasan. Lakin bistima'i ba'dihha ila ba'd sarah hasanan. Akan tetapi dengan dikumpulkannya sebagiannya kepada sebagian yang lainnya, dijabar gitu, ditambalkan gitu, sara hasanan, menjadilah hadis itu hasan. Mahu insyaallah. Amma dha'ifu fa huwa ma laysa bisahihin wala hasan. Definisi yang simpel, padat, pendek, singkat. Definisi yang apa? Ringkas. Paham ya? Definisi yang simpel, padat, singkat, kemudian apa? Eh? Ringkas. Nah, kalau fikum. Kita lihat di sini. Ma laysa bisahihin wala hasan Hadis yang enggak sahih, enggak hasan ya jelas dhaif dah. Enggak usah dipanjang lebarkan lo hadis dhaif itu hadis yang tidak hasan, tidak sahih. Belum baik itu hasan dzati, hasan ghairi, pokoknya intinya hadis dhaif itu yang tidak hasan, tidak sahih. Naam. Wa jami'u hadhil aqsam maqbulatun ma'ad dhaif. Semua jenis ini diterima kecuali hadis dhaif. Wa kulluha hujjatun ma'ad dhaif. Semuanya hujjah kecuali hadis dhaif. Ada yang mengatakan hadis dhaif boleh disebutkan dalam rangka untuk memberikan orang itu targhib tarhib katanya. Tarhib wa tarhib. tarhib itu memberikan motivasi dorongan, tarhib itu menakut-nakutin dia takut dengan adab neraka. Kata mereka boleh. Pendapat yang rajih tidak diperbolehkan. Oleh karena itu jamaah tablik, JT, eh, jamaah jaulah, eh, pindah sana pindah sini, khurut sana khurut sini. Kalau kalau singkatannya JT jamaah tablik itu mereka menggunakan kitab Fadlul A'mal. Kitab Fadlul A'mal ini barakallahu fikum mereka terjemahkan. Eh, Kemudian di situ berisikan hadis-hadis yang dhaif banyak sekali. Tujuan mereka apa? Untuk memberikan manusia itu targhib wa tarhib. Targhib itu motivasi, tarhib itu menakut-nakutin. Paham ya? Masih menakut-nakutin tentang adab neraka dan semisalnya. Nah, para ulama telah mengatakan hatta walaupun dalam bab at-targhib wa tarhib haram. Hadis dhaif disebutkan. Cuman boleh enggak kita menyebutkan hadis dhaif? Kapan diperbolehkan? Ada enggak waktunya diperbolehkan? Kapan itu? Kita khutbah Jumat atau kapan? Khutbah Id atau khutbah gerhana? Atau kapan? Ada waktunya yang diperbolehkan enggak Yusuf? Kapan itu? Ewa, ketika untuk menjelaskan itu hadis da'if. Boleh. Utlubul ilma walau bisin. Walaupun menyampaikan hadis palsu pun enggak masalah, tapi jelaskan ini hadis palsu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian addu'a mukhul ibadah. Boleh, tapi jelas ini hadis dhaif, caranya gitu. Tapi kalau untuk targhib tarhib haram. Tidak diperbolehkan ya. Itu pendapat yang kuat. Naam. Kita cukup sekian dulu insyaallah yang berikutnya mengenai ancaman bagi orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang akan datang idznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.